PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur kesadaran Kakang Saka akan datang. Dan yang akan terjadi kemudian adalah ia menyadari ketiadaan Intan Pandini dan adanya Intan Pandini palsu di sisinya. Dan tentulah Neng yang akan menjadi korbannya. Kasihan sekali kau Teteh. Maafkan aku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Aling Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Juni sebagai Kisura Praba, dan pembawa cerita Nenis Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil mendapat keterangan tentang kedua cucunya dari seorang pengawal istana yang dibawanya secara paksa. Dan kemudian kakek sakti itu melesat kembali ke istana Indraprasta. Prasta. sudah semakin larut. Ah, nampak suasana ini cukup baik bagiku untuk mengadakan penyelidikan. Ah, hmm. oh iya ya. Ah, apakah mereka di dalam tidak menjadi curiga dengan hilangnya seorang pengawal yang berhasil kubawa ke pinggir hutan? Oh iya. Ah, jika demikian, Aku harus tetap dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi. <laughs> Kau terperangkap orang tua. Hmm? Menyerah sajalah. <laughs> Apakah mereka mengetahui kedatanganku? Oh, aneh. Suara siapakah itu? Eh, Apalagi yang kau tunggu? Hmm? Apa kau ingin aku merobohkan pohon itu dahulu? Hmm. Ayo, keluar kalian. Lihatlah, itu para pengawalku di sekitarmu. Ah, rupanya, suara itu ditujukan untuk orang lain. Ah, siapa itu? Ah, benar, Pohon sawo di ujung lorong ini mulai dikepung dan dipenuhi oleh para pengawal Indra Prasta. Hai, kau benar-benar tidak ingin keluar. Hmm. Aku sudah mengetahui kedatanganmu sejak sore tadi, pengemis usil. Turunlah. Hup. Hey, eh, ayo, Turunlah kau Sariti. Agaknya kita kembali harus membuka jalan darah untuk meninggalkan kota raja. Hup. Terima kasih, Kek. Sudah beberapa hari kakek selalu menghalang-halangiku untuk memberikan hajaran pada mereka yang telah menghina dan mengganggu kelompok kita. Oh, kau benar-benar keterlaluan, Kiparang Pungkur. Seakan-akan Kau tidak memandang mata padaku, Kisura Praba. <laughs> eh, kau salah, Kisura. Jika aku tidak memandang mata padamu, tentu aku tidak akan mendatangi secara sembunyi-sembunyi. Oh, lalu, kedatanganmu kembali ini menyatroni Indra Prasta. Apakah bukan berarti kau tidak memandang mata padaku? Kau tidak menganggap keberadaanku di istana ini? Eh, Maafkan aku, Kisura. Kita memang pernah bersahabat pada saat yang silam. Tetapi itu sudah sangat lama sekali. Dan terlalu banyak hal yang saat ini telah memaksa kita untuk terpaksa berdiri saling berhadapan. Hmm. Satu hal yang harus kau ingat, Pungkur. Aku tidak pernah memulai semua ini. Aku tetap menghormati persahabatan itu. Kaulah yang memulai menodai persahabatan itu dengan mencampuri urusan yang menyangkut pekerjaanku. <laughs> ya, ah, benar Kisura. Tapi semua itu karena perbedaan sikap yang kita pegang bukan? Hah? Ah, sekarang apapun yang akan terjadi, aku sadar kau pasti akan merintangiku untuk meninggalkan kota raja. Karena itu kita memang harus bertempur kembali. Uh, Sariti, bersiaplah. Sejak tadi saya memang sudah bersiap, Kek. Mari. Oh, pengemis tongkat merah itu tidak akan mungkin dapat ya! lepas dari kota raja ini. Ya! Panglima Indra Prasta yang ya! dibantu dengan perwira-perwira utamanya membuatnya tidak mampu untuk berbuat banyak. Iya. Ah, ada-ada ah, saja. Hmm. Aku tidak mungkin membiarkan kakek dan cucu perempuannya itu tertangkap. Akan ku coba untuk menyelamatkannya. Pengemis usilan, cepat kau tinggalkan tempat ini. Kau tuanku raya. Eh, ya. tinggalkan tempat ini? Biar aku yang akan menahan mereka. Hop. Eh, iya. ayo, iya. cepat kita tinggalkan tempat ini. Yeah! Hmm, wah. Oh, kau juga tidak berbeda dengan pengemis tadi. Usilang, suka mencampuri urusan orang lain. <laughs> Kau berdiri pada kelompok Angkara Murka. Kau membela seorang Raja Seraka yang tidak berbeda dengan Dasa Muka. <laughs> bagaimana? Apakah kita akan lanjutkan pertempuran ini? Hah? Atau kau kembali saja ke dalam istana melapor pada bagindamu. Kau benar-benar menghinaku, kakek ah. tua. Ah. Ayo, ah. tepung kakek tua itu. Jangan biarkan dia lolos. Tunggu. Akhirnya datang juga si asing itu. Hmm. Rupanya kau berhasil menyembuhkan sakitmu itu, kakek tua. Ya, Dewata Agung masih belum menghendaki kematianku, Resi Asing. Hmm? Baiklah, sekarang akan kulihat apakah Dewata Agung akan bermurah hati kembali padamu. Hats! menghadapi kehebatan Aji Lima Bayang-Bayang Resi Asing ini. Akan kuhadapi dengan Aji Smedi Dewa Gila. Dengan Aji itu aku akan dapat menghemat tenaga banyak. Suraprabha bersama dengan beberapa orang perwira utama segera melompat ke atas kudanya dan kemudian memacunya ke arah mana Kiparang Pungkur dan muridnya Sariti melarikan diri. Suraya yang sedang melayani Resi Amista menjadi gelisah melihat Ki Praba meninggalkan arena mengejar Ki Parang Pungkur. Tenaga, pengemis itu tidak mungkin akan selamat jika sampai terkejar oleh rombongan Kisura Praba. Orang perwira itu memiliki kepandaian yang mampu membuat Ki Parang Pungkur dan muridnya jadi kerepotan. Tidak ada gunanya lagi aku menghadapi Aji Lima Bayang-Bayang yang dahsyat ini. Hidup! jangan-jangannya ada hubungannya dengan kedua anak yang kubawa itu. Hmm, aku akan menjaganya lebih hati-hati. Hop! itu menuju. Ah, tadi kulihat ia berlari ke arah selatan ini. Baiklah, aku akan mencoba terus mencarinya. Ya, mudah-mudahan Kisura Praba bersama dengan enam orang pengawalnya tidak berhasil mengejarnya. Yup! tidak yakin langkah kedua orang itu akan dapat berlari sejauh ini. Ah, jika tidak mereka merubah arah, pastilah aku telah berhasil melampauinya. Ah, biarlah aku tunggu saja di sini. Ah, sungguh berbahaya sekali jika aku tidak dapat memecahkan aji lima bayang-bayang resi asing itu. Resi itu tentu kelak akan menjadi seorang angkara murka yang mungkin tidak akan kalah ganasnya dari jerangkong hidup. Ah, ah. Aku mendengar suara langkah kaki dua orang yang sedang menuju kemari dengan kecepatan yang tinggi. Hmm, kukira pasti mereka adalah Kiparang Pungkur dan muridnya, Sariti. Help, help. Tidak beberapa lama, tampaklah dua sosok bayangan yang bergerak cepat mendatangi ke arah Mamang Kuraya. Hei, berhentilah dulu pengemis miskin. Hei, Eh, Saniti. Ada apa, Kek? Itu kau lihatlah Tuan Kuraya memanggil kita. Ah, berhentilah dulu pengemis miskin. Marilah kita berbincang sebentar. Baiklah. Rumput itu cukup bersih. <laughs> Entah petunjuk apakah yang hendak Tuhan kuraya berikan pada ah. <laughs> Kau benar-benar membuatku malu, pengemis miskin. Hah? Aku memanggilmu justru akan meminta pertolongan. Hmm. Oh, <laughs> ah, maafkan saya. Sampai lupa mengucapkan terima kasih. Hah? Eh? Ah. Apakah kau mau menolongku? Ah, janganlah bergurau, Tuanku Raya. Bagaimana mungkin Tuhan meminta pertolongan pada saya? Ah, sesungguhnya lah aku membutuhkan pertolonganmu. Ah, yaitu ah, mengawasi sekitar tempat kediaman Resi Amista. Hmm, ya, ya. Ya, tentunya itu semua ah, bukan kau yang melakukan, tapi anggota tongkat merah anak buahmu. Oh. Ada apakah sebenarnya Tuanku Kuraya? Ah, dua cucuku ditawan oleh resi dari India hmm, itu. Hmm, ya, ya. Ah, lalu apakah Tuanku Kuraya tidak mampu untuk membebaskannya kembali? Tidak. Jika saja tanpa Haji Lima Bayang-Bayang, mungkin aku akan mampu menghadapi Resi Amista dalam arti yang sebenarnya. Ah, Haji Lima Bayang-Bayangnya sangatlah luar biasa sekali. Hmm. Jadi tugas yang harus kami lakukan itu hanyalah mengawasi saja, begitu. Iya, ya. Oh, oh iya, apakah kedua cucuku masih tetap di sana, begitu? Atau dibawa keluar dari tempatnya? Ah, jika dibawa keluar, kemana ditempatkannya? Eh, lalu bagaimana dengan tuanku raya sendiri? Ah, aku merasa sia-sia jika menunggunya di Indra Prasta. Resi Amista sudah mengetahui kehadiranku. Dan aku yakin dia menjadi semakin berhati-hati. Hmm, ya, baiklah. Sebelum esok pagi, hmm. pekerjaan itu sudah akan mulai dikerjakan oleh kelompok tongkat merah. Iya, iya. Ah, tapi bukankah kalian tongkat merah sudah tidak diizinkan lagi untuk beroperasi di kota raja? Oh, <laughs> eh, kelompok kami terpaksa menanggalkan pakaian hmm. yang merupakan ciri tongkat merah demi kepentingan tugas-tugas oh, besar. Iya, iya, iya, iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Uh, oh ya, uh, satu hal lagi. Apa sebenarnya yang kalian cari di sekitar kota raja dan istana Indraprasta? Tingkat kesiapan mereka. Tingkat kesiapan mereka? Uh, uh, apa maksudmu, Pungkur? Uh, begini, hmm. tingkat kesiapan mereka untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Hmm. Beberapa orang kami melaporkan bahwa kesibukan di sekitar istana dan kota raja semakin menghangat. Oh, penyerangan. Oh, penyerangan apa? Ah, penyerangan besar-besaran terhadap Raja Galuh. Oh, celaka. Apakah akan terulang kembali perang besar di tanah Pasunda? Perang besar di antara keluarga raja paling utama di tanah Pasundan ini. Eh, saya khawatir Sang Prabu akan memanfaatkan saat pesta perkawinan Putri Galuh beberapa hari lagi. Hmm. Nah, karena itu saya harus segera tiba di sana ya. dan mencoba untuk meyakinkan Sang Prabu tentang rencana saudaranya itu. Oh, begitu ya. Ah, ya kalau begitu, pergilah segera. Sementara mudah-mudahan Dewata melindungimu. Ah. Ah, perang besar yang akan terjadi bukanlah sekedar perang antara dua kerajaan besar, tapi di antara sekutu-sekutu mereka. Ah, berangkatlah segera pungkur. Oh, iya, iya, iya. Oh, baiklah. Terima kasih atas pertolongan Tuan Kuraya. Dan iya, iya. jangan khawatir tentang tugas itu. Anggota tongkat merah akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ah, nah, mari cari teh. Hup. untuk sementara. Biarlah kedua cucuku percayakan pada tongkat merah pengawasannya. Ah, aku akan menyelidiki kota Raja Indra Prasta serta semua persiapan-persiapannya. Hup! Kita tinggalkan dulu Mamang Kuraya yang tengah sibuk menyelidiki persiapan penyerangan di Indraprasta. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah Anting Wulan yang menghilang sekembalinya dari Rawa Maut. Sebentar lagi kesadaran Kakang Saka akan datang. Dan yang akan terjadi kemudian adalah ia menyadari ketiadaan Intan Pandini dan adanya Intan Pandini palsu di sisinya. Dan Rani dan adanya Intan Pandini palsu di sisinya. Dan ah, tentulah Neng yang akan menjadi korbannya. Kasihan sekali kau teteh. Maafkan aku. Anting Wulan menjadi gelisah memikirkan tentang kemungkinan yang akan terjadi jika Raden Sakapal Waguna kembali ingatannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah perjalanan Antigulan selanjutnya? Dan bagaimanakah pula kelanjutan hubungannya dengan kakangnya Raden Sakapal Waguna yang sangat dicintainya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.